Nikmat diberikan waktu untuk segera bertaubat dan memperbaiki segala kesalahan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah di antaranya nikmat e, diberikan kesempatan untuk talabul ilm. Dan pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan e, kitab e, Durusul Lughatil Arabiyah yang mana kita masih di uh, Ad-Darsul Khamis, masih di pelajaran yang kelima. Uh, dan insya Allah pada malam ini kita masuk ke latihan ke-8. Uh, At-Tamrin At-Thamin. Latihan ke delapan yang tepatnya ada pada halaman uh, Arba'atun wa Thalathun, halaman 34. Dan Uh, sebelum kita masuk ke At-Tamrin At-Thamin, seperti biasa kita hendaknya melakukan murojaah terlebih dahulu dan uh, di sini alhamdulillah ada beberapa ikhwan kita yang siap uh, menemani kita dan sama-sama kita mempelajari buku ini kita sambut dulu uh, eh, kebahalukum ikhwan alhamdulillah masyaallah ahlan wa sahlan Taib, uh, ana minta kepada beberapa ikhwan untuk menjelaskan kembali uh, pelajaran yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan uh, kaidah nahu dan uh, as-sarf yaitu yang berkaitan dengan al-fa'il dan al-maf'ulu bih. Antum semua merajah insyaallah di rumah? Insyaallah. Insya Allah. Tapi tolong dijelaskan kembali uh, bagaimana harokat jika satu isim harokat huruf terakhirnya maksudnya jika satu isim ini posisinya sebagai al-fa'il atau sebagai posisinya sebagai al-maf'ulu bih. Nah, siapa bisa menjelaskan? Iya. Fadal ya eh, Ridwan, Masya Allah. <clears throat> Fadal Sekali lagi, pelajaran yang kenalu walaupun saya tidak hadir tadi ya. Nah. Jadi saya lihat sekilas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Insya Allah. Allah. Uh, jika dalam satu jumlah uh, ada isim yang tersusun dari fi'il fa'il dan maf'ulun bih jika jumlah itu diawali dengan isi maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Nah. Dan yang kedua dan jika jumlah itu diawali dengan fiil maka jumlah itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah. Kemudian jika dalam jumlah tadi yang saya sebutkan diawali dengan fiil maka fiil itu dia tetap posisinya seperti uh, tidak berubah Ustaz ya tiga model jumlahnya nah artinya harokatnya dia fathah nah kalau fiil sedangkan fa'il dia selalu Eh, dhammah. Selalu dhammah. Nah, iya. atau kita kenal dengan istilah eh, mar marfu. Marfu. Nah. Terus yang ketiganya jika isim yang sudahnya itu adalah dia sebagai maf'ulun bi dia wajib harus fathah Ustaz. Harus fathah atau yang dikenai dengan uh, maf'ulun bi atau objek hmm, dikenai nah, Atau dengan istilah nahuman, man nah, dengan mansub. mansub. Nah, Masya Allah Ini tepat seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Dari Ridwan memulai dengan pembagian bahwasanya kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ini yang persis kita sampaikan beberapa bulan lalu atau beberapa pekan lalu yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah jumlah ismiyah eh, kalimat sempurna yang dimulai dengan isim adapun jumlah fi'liyah kalimat sempurna yang dimulai dengan fi'il dan baru saja ah, Ridwan juga menjelaskan bahwa jumlah fi'liyah terdiri dari dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa jika seandainya isim itu posisinya sebagai al-fa'il atau sebagai subjek atau pelaku, maka dia harus dhammah atau istilah yang kita kenal dengan marfu. Kemudian al-maf'ul bih dia harus diberikan harakat fathah atau kita kenal dengan istilah uh, mansub. Jazakallah khair ya Ridwan. Syukran lak. Baik, uh, penjelasan tadi uh, adalah murajaah apa yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Uh, kemudian uh, sebelum kita masuk ke latihan ke-8 ada baiknya kita ulang kembali penjelasan latihan ketujuh yang ada pada halaman eh, salasatun wa salasun halaman 33 di sini eh, ada dua contoh kalau anda melihat di latihan ketujuh halaman 33 di sini eh, disebutkan ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini ta'ammal perhatikanlah al-mithalaini dua contoh al-atiyaini berikut ini. Contoh pertama, wahid at-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Kemudian di bawahnya antum lihat masih nomor satu, masih contoh yang pertama. Zahabat tullabu ilal malabi Zahabat tulabu ilal mal'abi. Dan kalau antum lihat di sini, antum lihat dari contoh pertama ini, dari dua jenis yang ada pada contoh pertama ini kita akan temukan bahwa yang pertama itu adalah jumlah ismiyah, sedangkan yang kedua adalah jumlah, ha? jumlah apa ya kawan? Fi'liyah. Jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim yaitu kalimat at-tullabu ada pun jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kata kerja yaitu zahaba. Ini penjelasan pertama. Penjelasan kedua, eh, kalau, kalian antum lihat dari dua eh, jenis contoh ini, yang masuk pada contoh yang pertama, ketika isim diletakkan di depan, kemudian disertai setelah itu dengan fi'il maka antum lihat di sini ini harus menyesuaikan isim yang ada sebelum fi'il tersebut ana ulang jika fi'il diletakkan setelah isim jika fi'il jika kata kerja diletakkan setelah isim maka al-fi'il kata kerjanya harus menyesuaikan dirinya dengan al-isim sebelumnya di sini kita lihat contoh pertama at-tullabu zahabu ilal mal'abi. At-tullab ini isim mufrad atau jamak? Jamak. Muzakkar atau muannats? Muzakkar. Baik. Antum lihat kata kerja yang datang berikutnya. Lihat zahabu. Asalnya adalah zahaba. Tapi karena dia akan setelah isim jamak maka ada tambahan waw dan alif zahabu antum lihat Adapun jika seandainya kata kerjanya diletakkan di awal maka antum lihat zahabat tulabu zahaba at yang pertama ditambah waw dan alif yang kedua tidak ada tambahan sama sekali Antum paham dua contoh ini? Dua jenis dari contoh pertama ini? Baik. Kita ulang sekali lagi bahwa kata kerja yang diletakkan setelah isim, maka dia harus menyesuaikan diri dengan isimnya. Isimnya jamak, maka dia harus jamak. Ya. Isimnya muzakkar, maka dia harus muzakkar. Isimnya mu'annas, maka fiilnya harus juga disertai dengan tanda ta'nis, tanda bahwa dia mu'annas. Adapun jika seandainya kata kerjanya diletakkan di depan, maka yang perlu diperhatikan paling hanya jenis saja Apakah dia muzakkar atau muannas? Jika dia muzakkar, maka kata kerja di depannya tetap muzakkar. Jika kat isim setelahnya muannas, maka kata kerjanya juga harus diberikan tanda at-ta'nits, tanda bahwa dia muannas. Seperti yang akan kita lihat pada contoh yang kedua. Di sini zahabatul labu karena tulab adalah muzakkar, maka kata kerjanya juga tidak boleh diberikan tanda ta'nis, tanda bahwa dia mu'annas. <coughs> Kemudian kata kerja yang diletakkan di depan tidak perlu mengikuti e, dari segi jama' atau mufradnya. Dia tetap mufrad. Zahaba. Tetap mufrad, tetap tunggal. Begitu pula kalau antum lihat di contoh kedua, hanya saja contoh pertama ini muzakar, contoh kedua yaitu tentang muannas. At-talibatu ila ilal maktabati At-talibatu ini mufrad atau jamak ya, Khon? At-talibatu jamak. Jamak. Maka lihat kata kerja yang datang berikutnya harus juga diberikan tanda jamak, yaitu jamak muzakkar muannats. Jamak muannats. Jamak muannats dhahabna. Ada tambahan nun, nun an-niswah, nun yang menunjukkan bahwa itu eh, perempuan, uh, perempuan jamak, perempuan jamak. Kemudian jika seandainya kita balik kata kerjanya diletakkan di depan maka lihat zahabat at-talibatu zahabat at-talibatu tanda tanda isim jama'nya tanda jama muannasnya kita hilangkan kita ganti dengan mufrad muannas zahabat dia tidak harus ikut jama seperti isimnya paham tuh sudah kita jelaskan ini dan sudah mudah-mudahan sudah uh, dapat dipahami dan kita sudah ulang berkali-kali karena sekali lagi ini nanti akan menjadi uh, uh, modal untuk mengerjakan latihan ke-8 berikutnya. Baik, sekarang kita lihat latihan ke-8 halaman 34 arba'atun wa thalathun. Dan mungkin satu nah. garis bawah antara bentuk jamak muzakkar dengan muannas berbeda ya, Iya, jamak muzakkar isimnya atau fi'ilnya? Fi'ilnya. Nah, jika fi'ilnya seperti zahaba, maka jamak untuk muzakarnya zahabu. Hmm jika jamaknya untuk muannas zahabna. Kalau muzakkar ditambah waw dan alif, kalau muannas ditambah dengan nun niswa Nah. Satu fiil yang berbeda mungkin bisa dikasih contoh. Contoh lain misalnya at-tullabu raja'u minal minal madrasati. At-tullabu raja'u mana kata kerjanya, kawan? Raja'a. Raja'a. Kenapa kita kita tambahkan waw dan alif raja'u karena iya. isim se sebelumnya. Karena um, dia harus menyelesaikan menyesuaikan diri dengan isim sebelumnya. Hmm. Isim sebelumnya adalah jamak Muzakar Maka kita tambahkan waw dan alif. alif. At-tullabu raja'u. Nah. Tapi kalau at Nah, silakan di ya, raja'na. Raja'na. Huruf terakhirnya kita sukun lalu kita tambah setelah itu dengan nun yang, hmm. diberi, yang diberikan tanda fathah. Roja'na. Nah. <clears throat> Sekali lagi jika seandainya fiilnya di depan, maka dia hanya memperhatikan apakah dia muzakkar atau muannas. Jenisnya, ya. jenisnya saja, tidak memperhatikan uh, al-adat jumlahnya apakah dia mufrad, tunggal atau jamak. Jamak. Baik. kita masuk ke tamrin ats-tsamin. Qaddim al-fi'la, qaddim al-fi'la fil jumal al-atiyati كما هو موضح في المثال قدم الفعل قدم الفعل ما معنى قدم قدم يقدم قدم يقدم من من أول كان كان دهول mengawalkan mendahulukan menjadikannya di awal atau menjadikannya دي دبان apa yang kita jadikan di depan al-fi'la kata kerjanya kita letakkan di depan fil jumalil atiyah dalam kalimat-kalimat berikut kama seperti huwa muwaddahun sebagaimana dia dijelaskan fil misal pada contoh. Raitum ya khon? Raya Fahimtum? Fahim insyaallah. Nah. La ahad yanam insyaallah. Baik. انظر المثال هنا واحد الأولاد شربوا القهوة syaribu al kahwata. Wow dan alifnya akan terlihat jika seandainya kita putus antara isim syaribu dengan al-qahwa. Tapi kalau kita sambung al-auladu syaribul kahwata. Terlihat tidak? Tidak. Tidak. Nah, sengaja tadi kita putus agar terlihat bahwa ada wow dan alif. Al-auladu syaribu al kahwata. Kalau kita sambung al-auladu syaribul kahwata. Mana kata kerja di sini, ikhwan? Syariba. Syarib. Syariba. Nah, tolong diterjemahkan. Al-auladu syaribu al-qahwata. Anak-anak itu uh, telah meminum kopi. Nah, anak-anak itu minum kopi. Kata kerjanya di sini syaribu. Kenapa dia kita tambahkan dan alif? Karena jama aulad. Karena menyesuaikan diri dengan isim sebelumnya yaitu jama uh, muzakkar al-aulad. Al-aulad jama daripada waladun. Waladun. Nah al kahwata, Apa posisi di sini? Al-Qahwata. Maf'ul. Maf'ulun bih. Dari mana kita tahu itu maf'ulun bih? Ya, harakatnya, harakatnya hmm. fathah. Harakatnya fathah. Fathah mansub. Mansub. Baik. Syaribal auladu al kahwata. Sekarang kita letakkan kata kerjanya di depan. Hmm. Jawabannya kita letakkan kata kerjanya di depan Syaribal auladul qahwata. Waw dan alifnya hilang. Waw dan alifnya Hilang. hilang. Tapi tetap memperhatikan itu muzakkar atau muannas. Di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka syariba. Jangan syaribat. La. Syariba al-auladul qahwata. Eh, aina al-fa'il? Al-aulad. Al-auladu. Wa aina al-maf'ulu bih? Al-qahwata. القهوة نعم طيب آه، آه، آه، واضح المثال يا اخوان واضح واضح نعم انتم لا تناموا ان شاء الله ما نمنا ما شاء الله جي جميل طيب نبدا آه، من الاخوه في سوريا ثم نفتح المجال للمستمع في البيت طيب طيب من يبدا انا تفضل يا اخي الثاني ثاني اثنان اثنان الناس الناس سمعوا الأذان نعم al sami'a al nasu al adana. Nah. Sami'a al nasu al adana. Nah, kita letakkan kalimat sami'a di depan maka hilang waw dan alifnya. Tolong jelaskan Aisan aina al-fa'il huna. Terjemah awalan. Fadl. Baik. An-nasu sami'u al adana. Manusia mendengarkan adan. Nah. Kalau kita balik سمع الناس sami الناس سمع الناس الأذان manusia nah. mendengarkan azan nah. mendengarkan atau mendengar telah mendengarkan nah, azan nah. taib annasu sami'u al nah di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita maka dalam bahasa kita tidak dikenal namanya e, eh, meletakkan kata kerja di depan hmm. pasti selalu kata kerja itu setelah setelah kata benda. Nah, jadi kalau kita terjemahkan secara per, per letter lex mendengar manusia al-adhan. Tapi ini tentu ter- terjemahan yang tidak tidak cocok maka kita terjemahkan seperti yang disebutkan tadi. Nah, syukran ah Ihsan jazakallah khair. هناك وعليكم. زيادة؟ لا خلاص. طيب ثلاثة تفضل يا أخ لم يشرح يا أستاذ يعني لا ما أنا ما أحتاج إلى شرح هيا ثلاثة الطلاب كتبوا الأجوبة نعم كتب الطلاب أزويبة آية مرة أخرى الطلاب كتبوا الأزويبة نعم الجواب كتب الطلاب كتبوا ولا كتب آه، كتب الطلاب أزويبة الأجوبة نعم كتب الطلاب الأجوبة أين الفاعل هنا يا أخ الفاعل طلاب الطلاب أيضا مفعول به مفعول به أجوبة نعم، ترجم من فضلك كان دلو آه، Para mahasiswa itu telah menulis jawaban. Nah, para mahasiswa telah menulis jawaban jawaban. asant. Arba'ah, man? Fadal. At-tulabat At-tulabat hmm. Sekali lagi, diperhatikan ininya. At-talibatu At-talibatu dakhulnal fasli. Fasli wala faslu? faslu fasla nah <laughs> taib nah mau kan kira at-talibatu at-talibatu dahulna fasl fasla ahsant fasla bisa najib eh, jawabannya dahulna dahula at-talibatu al-fasla nah sekali lagi dahula dahula at-talibatul fasla Baik, marakum jawab ya kan? Bagaimana jawabannya? Ah, ada yang kurang, ada yang kurang. Satu-satu huruf saja kurang, yaitu dakhalat. Naam. Dakhalat talibatul fasl. Mumtaz. Karena kita masih memperhatikan jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas? maka tetap harus diperhatikan uh, tanda ta'nitsnya. Dakhalat at-talibatu al fasl Ahsant. Khamsah, fadhal ya. خمسة المدرسون خرجوا من الف... من الفصول من الفصول. الفصول من جمع من الفصل الفصل. نعم. خرج المدرسون من الفصول من الفصول أحسنت ترجم يا Hikmat para guru keluar dari kelas para guru kelas-kelas. keluar dari kelas-kelas ahsant ستة ستة زملائي رجعوا من مكة Raja Azumalai min Makkah. Baik, raja'a. Nah. Kenapa harus Makkah? Ajib ya, Okay. Ajib ya, akhi. Ya, anta alqaita as-su'al wa anta tujib. Nah. Uh, ismun mamnu min asar. Mumtaz. Tadi ah, Ridwan bertanya kepada kita, lima ada min Makkah, bukan min Makkati. Nah, Masya Ridwan mengingatkan kita dengan pelajaran yang di akhir uh, jilid, pertama, yaitu nah. tentang al-mamnu min as-sarf. Mumtaz. Syukur akhi. Yakfi al-ikhwan fi Nafsa al-majal. Baik. طيب. المجال طيب Saya bagi pada Wahid, Ustaz نعم makin wahid Oke إن شاء الله نؤتيكم فرصة بعد هذا إن شاء الله لا تخاف نعم Bagi para pendengar roja yang ingin mengikuti ke kajian kita pada malam ini dalam pembahasan bahasa Arab, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Ya, sekali lagi di 0218236543 kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? dengan Ahi Satria di Narogong. Baik. Masya Allah. Kebalok Ah Satria. Alhamdulillah Ustaz Masya Allah. Antum masih di Narogong sepertinya. Iya, alhamdulillah di Narogong. Nah. foto Ah Satria. Nomor berapa saja? Ya? Nomor tujuh sekarang. Nomor tujuh. Sabah. Akhwati gosalna kumsona. Sekali lagi ah Satria. Akhwati gosalna kumsona. Nah. Gosalat akhwati al-kumsona. sant. Nah, di sini failnya ditambahkan dengan ta ta'anis. Mengapa? Kenapa Ustaz? Mengapa kalimat tambahkan ta ta'anis? Mengapa sebabnya? Uh, karena ini domir untuk muannas. Nah, yaitu kembali ke ke akhwat. Akhwat. Nah. nah Muntaz. Tolong terjemahkan Satria. Ya. Uh, ah, saudara perempuan saya telah mencuci mencuci pakaian-pakaian. Telah mencuci pakaian-pakaian. Alakumson jamak daripada uh, eh, komisun. Komisun, ahsant. Baik, samania. At-tujaru fatahu ad-duka kaini. Hmm? Tolong sekali lagi At-tujaru fatahu ad kina Sahih, ahsanta ya, Satria. Fatahat tujaru adaka kina. Naam. Fathah Kenapa Ustaz? Fatahnya di sini antum tambahkan tidak? Oh enggak Ustaz. Tidak, kenapa Ustaz? Karena dia uh, Nah, failnya muzakkar. Nah, failnya yaitu at-tujar. Ah, nah. Muzakkar, Iya. Terjemahkan nah, Satria. Uh, para pedagang itu membuka toko. Mumtaz. Ad-dakakin ini jamak jama ah, jama Jamak. Mufradnya adalah Duk, uh, ah, dukan. Adukan. Dukan. Syukur. Ya, Jazakallah. وإياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته Baik, jazakallah khair kepada Satria di Narogong. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silahkan di belakang Satria. Bagi para pendengar hujan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Tamrin yang ke-8 Anda bisa membuka di halaman ke-34 pada mujalat yang kedua. Tapi kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. Ahlan dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Abu Lukman itu Ustaz. Dengan siapa namanya? Abu Lukman. Abu Lukman. Oh, Abu Lukman di Perumnas satu ya, silakan. Iya. Siapa ya, Lukman? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Nah, silakan Pak Lukman. Bisa Ustaz. Nah, kepada fadibatu zahabna ila mas ila mustafa mustasfa nah dibaca dulu nomornya Pak Bulukman tisah tisah nah fadibatu zahabna ila mustasfa nah sekali lagi baca at-tabibatu at-tabibatu at-tabibatu zahabna ila mustasfa mumtaz nah silakan dijawab zahabat zahabat tabibatu ilal mustasfa. Mumtaz. Pak Abrukan tadi menambahkan zahaba dengan ta'ut ta'anis. Apa sebabnya? Karena ta'ilnya mu'annas. Mu'annas, mumtaz. Ya. Nah. serahkan diterjemahkan dulu. Para pelajar wanita. Atau bibat. Eh, para, ya, para pelajar wanita. Ah, eh, kalau pelajar atau libat. Oh iya. Ini atau libat. Maaf, mahasiswa ya. Ah, ah, At-tabibat diambil dari kalimat at-tabib. Apa oh, at-tabib Pak? Ada dokter, dokter. Nah. Dokter wanita, para dokter wanita. Nah. Telah datang di rumah sakit. Telah pergi ke? telah pergi ke rumah sakit. Mumtaz. Ahsant. Nah. Terakhir Pak Asara. Nah. At-tulabu fahimud fahimud ad-duras fahimud darsa darsa. Nah, ad-dars, ad-darsa. Mengapa ad-darsa? Ad-dasa karena maf'ul bih. Maf'ulun bih, mumtaz. Nah, terjemahkan dulu Pak Abu Rukman. Dokter telah paham pelajaran. Eh, pelajar telah paham pelajaran. Nah, para pelajar telah paham pelajaran. pelajaran. Nah, silakan dijawab. Fahima fahimatul abu ad-darsa. Nah, fahima at-tullabu ad-darsa. Aina al-fa'il huna Pak Abu Lukman? Fahimatul abu ad-darsa fa'il at-tulabu. At-tulab. Aina al-maf'ulu bih? Maf'ul bih ad-duras ad-darsa. Ad-darsa. Muntaz. Syukran Pak Abu Lukman. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Pak Abu Lukman di Perumna 1. Kita angkat kembali pendengar yang lain di 8236543. Silahkan Anda bisa menghubungi kami dan masih tamrin yang ke-8 saatnya. Masih kita ulang dari awal lagi. Kembali kita ulang dari nomor yang pertama, Silahkan. Baik, kembali lagi kembali di 0218236543 Tamrin yang ke-8 Anda bisa membuka di halaman ke-34 Fadal, Assalamualaikum Salam Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Baro di Jakarta Taip. Umu Baro Umu Baro, silakan Umu Baro um, Dari nomor 2, 6 An-Nasu, nah An-Nasu sami'u al-adhana Zanya panjang Al-adhana الأذان نعم. الناس سمعوا الأذان نعم سمع الناس الأذان نعم سمع الناس الأذان نعم terjemahkan manusia telah mendengarkan azan manusia telah mendengarkan azan baik ثلاثة Abdullah Katabu al, al apa tadi saya nggak punya bukunya Ustaz. Oh, tidak ada bukunya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Barakallah. Al-Ajwibata. Al-Ajwibata. nah. Iya. at katabu al-ajwibata. Nah. Katabat tulabu al-ajwibata. Masya Allah. Nah, diterjemahkan. Uh, para pelajar telah menulis jawabannya para pelajar telah menulis jawaban jawaban. Mumtaz, mumtaz. Al ajwibata ini mufrad atau jamak? Oh Mubarak, jamak. Jama. Mufradnya adalah Jaw jawab. Jawabun. Eh. Nah, al jawab sahih, al jawab. Satu lagi umum, silakan. Arba'ah. At-talibatu al fasla. al fasla. Ah, dakhalna. Iya. Nah. Eh, at dakhalna al fasla. Nah. Dakhalat talibatul fasla. Mumtaz. Mengapa kalimat dakhalat ketika diletakkan di depan ditambah ta'u ta'nif? Karena mu'annas. Apa yang mu'annas? Uh, talibatu. Naam, al-fa'ilnya mu'annas. Baik. Ya. Masya Allah. Syukuran Umu Baro. Masya Jazakallah khair. Barakallah fikum. Baik. Ya, jazakallah khair pada Umu Baro di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar roja di 8236543. Silahkan Anda bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya di 8236543. Baik, Assalamualaikum. Ah, dan dengan siapa Pak di mana? Uh, sama Bapak Muadin. Bapak Muadin. Bapak Muadin di mana? Di Jakarta. Baik, silakan. Pak Muadin ada bukunya Pak Muadin? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Merok uh, eh, rokum kam rokum Ustaz? Rokum khamsah al-an. Rokum khamsah. Nah, Pak Muadin dapat Nomor lima, khamsa, sitta dan sabar. Bisa apa? Insya Allah. Nah. Belajar, belajar. Alhamdulillah. Insya Allah bisa. Nah. Ya, bismillah. Al darisuna khoroju min min husuli. Nah. Diterjemahkan dulu. Uh, Pak Muadin. Guru-guru guru-guru itu keluar dari kelas-kelas. Mumtaz. Nah. Uh, eh, khoroja mudarisu khoro khoroja mudarrisuna alif lamnya jangan hilangkan. kharajal mudarrisuna kharajal mudarrisuna min fusuli min fusuli nah minal fusuli oh minal fusuli nah sekali lagi Pak Muadin al muda kharaj eh, kharajal mudarrisuna minal fusuli mumtaz nah Jum, jumlah dibaca nomornya sita jumal jumalai roju eh, rojau bin Makkah. Hmm, nah. Ro, eh, teman teman teman temanku keluar dari Mekah. Teman-temanku keluar dari kembali roja kembali dari dari Mekah. Oh, nah. dari Mekah. Nah. Roja roja jumal roja jumala min Makkah. Mumtaz. Ahsant. Nah, terakhir sabah. Sabah. Wati gosalna umso umsona. Nah, alif lam jangan tertinggal Pak Madun. Gosalnal. Oh iya. Akhwati gosalnal umsona. Nah. Saudara perempu, saudara perempuanku telah mencuci pakaian-pakaian. Nah, ahsan, sahih. Nah. Eh, uh, غسل akhwati أخواتي umsona. Naam. uh, yakin jawabannya Pak Pak Muadin uh, eh, perhatikan sekali lagi غسل Naam. uh, karena dia domir dari hijah ah uh, domir dari dari hijah kan dari dari kalimat akhwat akhwat maka ghasalat nah ya. failnya muannas nah ya. sekali lagi ghasalat akhwati Akhwatil Kumsona. Mumtaz. Ustaz, uh, nah. mau, mau tanya dari kata qaddima berarti dari qaddama yuqaddim. Nah, qaddama oh. yuqaddim. Berarti fa'ilnya fa fa'ala. Kenapa? Wazannya. Wazannya ya. Iya, fa'ala yufa'ilu. Nah. Oh, mufa'ala. Nah. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan. Hayakumullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi Baik, jazakallah khair pada Pak Muhadin di Jakarta. Kita berikan satu kesempatan kembali di 8236543. Silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menjawab sisa pertanyaan pada tamrin yang ke-8. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ahlan dengan siapa, Pak? Dengan Abu Fauzia di kampus. Baik. Pak Abu Fauzia. Iya, iya, iya. Nah, silakan Abu Fauzia uh, eh, dari nomor 8. Samania. Nah, 8. Samania atujaru patahuddu kakina addakakina kina? nah pedagang itu membuka tokonya para pedagang para pedagang itu membuka toko-tokonya mumtaz silakan dijawab patahat tujaru adukakina sekali lagi Pak eh, Abu Fauzia fatahat tujaru patahat tujaru jinnya ditahan sebentar fatahat jaru fatahat tujaru nah ad-dakakina mumtaz nah silakan diterjemahkan oh sudah diterjemahkan ya tahu tisah tisah atau bibatu dahabna ilal mustasfa nah pak dokter itu telah berangkat ke rumah sakit nah telah pergi nah Baik. Saya pergi ke rumah sakit. Ahsan. Dahabat tabibatu ila mustasfa. Naam. ta'at tabibah belum Pak. Ya, ya. Naam. zahabat sekali lagi. Dahabat tabibatu ila mustasfa. Naam. Ta'nya sebentar di sini, ta'nya ya. harus terlihat dengan jelas, harus terdengar dengan jelas. Zahabat at Putus saja Pak. Nah. Dahabat at-tabibatu ila mustasfa. Naam. Ahsant. Asaro. Naam. At-tulabu fahimud dasa. Nah, lamnya diberi tasdid at Atulabu At-tulabu nah. fahimud Mumtaz. Para murid itu telah paham para pelajaran. Mumtaz. Silakan dijawab. Pak. Fahama hmm, tidak berubah. Nah. Fahimat tulabu. Lamnya ditahan sedikit. Fahimat tulab. Lamnya ditahan. Fahimat tulabu. Bukan begitu pak. Fahimat tulab. Tulabu. Nah. Fahimat tulabu. Nah. Ad-darsa. Ad-darsa. Nah. Hasan. Sudah diterjemahkan. Ya, sudah ya. Ya ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya ya Ustaz. Ada pertanyaan? Ya ya ada pertanyaan sedikit. Nah. Eh, kalau jama membedakan jamaknya itu bagaimana itu antara jama dan mudakar? Eh, bagaimana tadi jama dan mudakarnya? Gitu. Saya belum paham. Bagaimana pertanyaan Pak Abu Muzia? Atau eh, eh mana yang perlu nih? Eh, isimnya atau fi'ilnya? yang ini yang payahnya gitu Pak Pak Himu. Himu, Hmm, iya iya. Bagaimana? Bagaimana? Ya Pak Himu. Hmm. Um, jama. Ini kan Pak Himu jama kan? Betul, jama. Hmm, karena uh, oh. sim sebelumnya jama. Nah. Ya. Terus ya, bagaimana pertanyaannya? Wow gitu ya. Iya. Iya, ah, oh, ya, ya. Betul, betul. Iya, uh, jadi ya. betul, betul. iya itu aja Pak Abu Fauzi oh, ya. Terima kasih ya. ya. Eh, syukur, jazakallah khair. Baik, iya. yang saya pahami pertanyaan Pak Abu Fauzi adalah kata kerja jika ingin diberikan tanda jamak maka bagaimana? Nah, seperti yang Bapak lihat di sini, tandanya adalah waw dan alif. Waw dan alif. Fahimu zahabu apa lagi? Raja'u. Raja'u fatahu semuanya ditambah waw dan alif. Ini untuk untuk menunjukkan bahwa uh, ada domir jamak di situ. Nah, untuk mudzakkar saja. Ya? Untuk mudzakkar sahih, sahih. Untuk mudzakkar. Adapun untuk muannas domir jana untuk mu'annas kita tambahkan apa ya kawan? Nun. Nun. Zahabuna. Fahimna. Fatahna. Ghasalna dan seterusnya begitu. Wallahu a'lam. Nah. Tapi sudah kita bahas pun ke-8 kita istirahat sebentar nanti insya Allah kita masuk lagi setelah itu. Nah, tapi pendengar yang rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan jeda sejenak untuk eh, beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam pelajaran bahasa Arab, jilid yang kedua dari pembahasan kitab Durusul Lugha al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين Roja Radio Dakwah Alusunnah wal Jamaah Wal wadzakira Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'bad Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama anda Pada frekuensi 756 AM Dan bagi antum yang baru bergabung Dalam kajian bahasa Arab Yang kita kaji dari kitab Durusulullah al-Arabiyah Li khairil natiqin biha Yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia dan kita pelajari jilid yang kedua dari kitab ini pada halaman ke-35 pada dars yang kelima Anda bisa membuka dan kita persilakan kepada Ustaz untuk memulai kajian fadhil Ustaz Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd <clears throat> Baru saja kita menyelesaikan at-tamrin Al-Thamin latihan ke-8 uh, eh, al-an dan sekarang Nalukul at-tamrin at-tasi kita masuk ke latihan ke-9 dan kalau Anda perhatikan di latihan ke-9 ini, sebelum kita mengerjakan soal, ada beberapa contoh yang perlu diperhatikan. Di sini disebutkan kata perintahnya, ta'ammal al al atiyata. Ta'ammal al amfilata al-atiyata. Apa makna ta'ammal ya, ikhwan? Ya Allah, perhatikan. Perhatikan. al amfilata Contoh-contoh. Contoh-contoh. al amfilah jamak daripada misal. Misalun. Al-atiyata berikut ini. Berikut ini. Nah, di sini kalau antum perhatikan ada tiga e, contoh. Wahid contoh yang pertama al misalul awal contoh yang pertama kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Seakan-akan di sini latihan kesenian ini sebagai bentuk uh, penanaman apa yang sudah dipelajari sebelumnya supaya tertanam lebih kuat lagi karena sebelumnya kita bicara tentang mendahulukan kata kerja di depan setelah uh, setelah isim. Nah, sekarang di sini antum lihat ada dua kata kerja yang pertama di depan, yang kedua di di belakang. Di belakang. Dan antum sudah kita jelaskan tadi kalau di depan dia tidak terpengaruh apakah itu jamak atau buka atau mufrad. Iya. Tapi terpengaruhi hanya dalam jenisnya. Jenisnya, muzakkar atau muannats. Adapun yang di belakang maka terpengaruhi di jama'ah atau mufradnya dan juga terpengaruhi yang kedua jenis jenisnya muzakkar atau muannas. Antum lihat di sini kharajat tullabu. Kenapa kharajanya tidak tidak ikut jamak seperti at-tullabnya? Karena dia di awal. Dia depan. Nah, wa dhahabu lihat kata kerja berikutnya wa dhahabu mengapa dia terpengaruhi? Karena, dia di belakang, belakang posisi. Nah, dari belakang. Maka di sini harus ditambah wau dan alif karena isim sebelumnya adalah at-tullabu dan at-tullabu adalah jamak daripada muzakkar. Eh. Nah, fungsi wawu sendiri itu apa Ustaz? Wawu di sini iya. untuk menunjukkan jamak, untuk menunjukkan jamak. Wawu Kemudian kembali ke, nah, kembali ke mana wawu? Kembali ke at-tullabu. Kembali ke at-tullabu. Bukan ke kharaja Ustaz. Ya? Bukan ke kharaja. Nah, nah, ahsanta ya. Syukran diingatkan. Nah. Wawu jadi wawu di sini kembali ke kharaja. Isim, eh, kembali isim ya. at-tullabu, bukan kembali ke kharaja. Nah. nah. Kalau kita ganti at-tullab menjadi at-talibat bagaimana ya, Kalau kita ganti at-tullab menjadi at-talibat bagaimana? Kharajat talibatu wa dhahabna. Kharajat at-talibatu wa dhahabna. Kharajat at-talibatu wa dhahabna. Nah. Ahsantum ya, ikhwan. Contoh kedua, Ithnan, al-mithal al-thani. Contoh kedua, Qara'atullah wa katabu. Qara'a sudah kita terjemahkan belum dari yang pertama, akhwan? Belum. Ustaz. Belum. Kharajat wa dhahabu. Terjemahkan ya, akhwan. Mana kharaja? Keluar. keluar. Siapa yang keluar? Pak Para mahasiswa keluar wa dhahabu dan, dan, pergi. Nah. Kemudian kedua, Qaraatul labu wa katabu. Terjemahkan ya, akhwan para mahasiswa membaca, dan, menulis. Nah, sekali lagi koroa tidak terpengaruhi jamaknya atulab karena di depan. kata bu terpengaruhi dengan jamaknya eh, atulabu karena dia di di belakang. Silakan diganti kalau seandainya at-talibatu. Silakan. Qara'at taliba at-talibatu wa katabna. Naam, qara'at at-talibatu wa katabna. Mumtaz. ثلاثة أكلت أكلت لا النساء- اقرأ أولا أول اقرأ أولا آه، آه، المثال أكل الناس أكل الناس وشربوا نعم أكل الناس وشربوا terjemahkan ah, Ridwan Fadal manusia makan dan minum Nah, manusia makan dan minum. Nah, kenapa akala di sini tidak terpengaruhi dengan jamannya anas ya? Karena dia gitu. di, posisinya di depan. depan. Adapun seribu karena dia di di, iya. eh, di belakang maka terpengaruhi. Nah, ganti dengan muannas. Uh, dengan muannas. Akalin akalatin nisa'u akalatin nisa'u wa wasyaribna mumtaz akalat an-nisa'u atau akalatin nisa'u wasyaribna ahsant jadi tak tak di situ akalat asalnya dia adalah sukun akalat tapi karena akalat taknya sukun bertemu dengan alif yang juga sukun sama-sama huruf mati dan ini tidak boleh ketemu dalam bahasa Arab itu tidak boleh ketemu dua huruf mati bertemu tidak boleh maka salah satunya harus dihidupkan maka yang dihidupkan adalah tak di sini akalatin dengan uh, tanda uh, kasrah begitu pula kalau antum lihat qara'a qaraat at-talibatu bagaimana kalau disambung qara'atit Qara'atit talibatu. Waqad ahsanta ya akhi. Nah. طيب آه واضح ال- الأمثلة إن شاء الله جلاس واضح نعم جدا جدا لعل ال- الإخوة والأخوات في البيت إن شاء الله واضح kita harapkan ikhwan dan akhwat di rumah juga jelas insya Allah Taib, silakan dibaca ah, Ridwan eh, kata perintahnya di sini sebelum kita masuk ke latihan-latihan. Kawin jumalan. كون جملا مثل هذه مستعملة مست- مستعمل مستعملا مستعملا الفعلين نعم. والواردين في كل تمرين تمرين تمرين تمرين مستعينا ومستعينا ومستعينا بالكلمات التي بين القوسين Nah, kawin jumalan mana kawin? ini Gabungkan. Gabungkan. gabungkan Jumalan Kalimat-kalimat. kalimat-kalimat mithla hadhihi seperti, contoh. seperti ini seperti. seperti ini maksudnya apa seperti apa maksudnya seperti contoh-contoh yang, sudah kita sebutkan tadi bentuklah kalimat-kalimat seperti pada contoh-contoh yang barusan kita baca musta'milan dengan, dengan menggunakan menggunakan al-fi'lain mana al-fi'lain dua kata kerja dua kata kerja al-waridaini yang yang terdapat yang tersebutkan fi kulli tamrin di setiap latihan, latihan. maksudnya di setiap nomor wahid itnan tarata arba semua ada Kata kerjanya alhamdulillah. Wa musta'inan dan juga dengan pertolongan bil kalimat kata-kata allati yang bainal qausain di antara dua kurung. kurung. Jadi ada ada dua kata kerja. Kemudian ada juga dua isim. Dua kata kerja ini dan dua isim ini kita padukan sehingga menjadi kalimat sempurna. Nah dan dibuat bentuknya seperti contoh-contoh yang kita baca barusan tadi di awal latihan ke-9. nah. Wadah jelas insyaallah? واضح Baik, ibda rakam wahid ya Ridwan. واحد دخل الطلاب الفصل من فضلك. وجلسوا Min fadlik eh, ikra al-aswala walam dakhala jalasa. دخل جلس Nah, الطلاب الفصل al-faslu. Nah. الفصل Nah, الآن اقرأ الجواب. دخل الطلاب الفصل وجلسوا Naam, mumtaz. Terjemahkan? para mahasiswa itu telah masuk dan duduk di kelas Naam. Kuncinya di sini ya kawan, kunci daripada kita mengerjakan latihan ini yang pertama adalah memahami contoh. Kemudian kedua, modal yang juga tidak kalah pentingnya, memahami mufradat. Kalau tidak paham mufradat, apakah Anda bisa me- menyusun kalimat sempurna? Maka modal kedua setelah memahami contoh-contoh adalah modal yang sudah kita pelajari di jilid pertama masih antum ingat. Nah, yaitu Masya Allah. kosakata-kosakata yang disebutkan di sini. Nah, ahsan ya akhi. Kita buka untuk para pendengar. Nah, Baik. المثال للمؤنث لل- ما- حتى لا نشوش على الإخوة والأخوات نبدأ بالمذكر أولا ثم لعل في الأخير المؤنث نعم saya bagi para pendengar Roja, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Anda bisa menjawab pada tamrin yang ke-9 di halaman 35 Anda bisa membuka di halaman 35 silahkan di 0218236543 Fadal, Assalamualaikum Ahlan dengan siapa di mana? Dari Abu Rizki, Karawang Abu Rizki? Iya Taip, Abu Rizki Karawang Masya Allah, jelas di sana Abu Rizki? Alhamdulillah jelas Masya Allah. Tapi kenapa suara antum agak pelan ini? Oh, ya emang pelan gini suaranya. Oh, pelan, taib. Ya. Silakan, Pak. Uh, Isnan. Ya. Borobal awladu al-hayyata wa qatalu. Masya Allah. Uh, antum baca dulu soalnya. Boroba qatala, kemudian al-awladu al-hayyata. Sekali lagi. Boroba qatala, al-awladu al-hayyata. Antum terjemahkan satu persatu dulu. Boroba ya telah memukul Naam qatala telah membunuh Mumtaz al-auladu anak-anak Naam Jamak daripada waladun Mumtaz al-hayyah makhluk hidup Al-Hayyatu ular ular ya Al-Hayyatu ular ular Naam Al-Thu'banu ضرب الأولاد الحية وقتلوا Naam Antum terjemahkan anak laki-laki telah memukul ular dan membunuh. Naam, dan membunuhnya. Sahih, syukuran. Nah. Syukran. Ya. Sekitar dulu. Nah, jazakallah khair. Nanti kita buka kesempatan untuk yang lain. Nah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Abu Rizki di Kerawang Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang lain Di mana saja yang berada Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Jazil di Cirende. Baik. Umu Jazil. Ya. Nah, silakan Umu Jazil. Rakam salasa. Salasa. Qara'a fahima at-tullabu ad-darsu. Nah, diterjemahkan dulu satu persatu. Membaca, faham, e, para pelajar. Nah. Pelajaran. Sahih. Nah, silakan dijawab. Qara'a labu ad-darsa wafahimu. Naam. Silakan diterjemahkan. Para pelajar telah membaca pelajaran dan memahaminya. Mumtaz. Ahsant. Syukur. Hmm. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umu Jazil di Cilandak. Kita berikan kesempatan yang lain. Silahkan bagi para pendengar ya di 0218236543. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan atau materi kita malam ini Anda bisa menghubungi kami di line SMS di 0819 896543. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib ahlan dengan siapa di mana? Faisal. Nah, aku ah, ah, kurang jelas akhi dengan siapa? dekatkan dengan gagang telepon biar jelas. Abu Faisal Ciledug. Abu Faisal Ciledug. Nah, Taib halo Abu Faisal. نعم، الحمد لله خير ما شاء الله نعم تفضل أخي أنت انتظر نعم أرباح نعم تفضل سمع ذهب الناس الأذن المسجد الأذان الأذان نعم alifnya عندك نعم سمع من pergi تركي آه، الناس al نعم الاذان أذن آه الاذان الأذان الأذان al-adhanu alifnya jangan dipanjangkan zalnya saja al-adhanu mumtaz azan نعم al-masjidu Nah. masjid masjid ahsant Eh, sami'an nasu sami'an nasu al-adhana sekali lagi zalnya sami'an nasu al-adhana mumtaz وذهبوا إلى المسجد Naam, wa zahabu ilal wa zahabu ilal masjid. Ilal masjid. Naam, Masya Allah. Terjemahkan, silakan. Para manusia mendengarkan azan dan pergi ke masjid. Mumtaz. Syukur. Nah, nah uh, kalau misalnya ada fiilnya dua di belakangnya isim itu apakah dua-duanya mengikuti juga? Bagaimana? Bagaimana? Kalau misalnya ada dua fiil maksudnya ada dua, fiil di belakang e, di belakang isim apakah dua-duanya juga mengikuti e, misalnya kharajat tulabu wa zahabu ilal fasli wa raja'u nah, begitu apakah Naam sahih ya betul karena waw inilah yang menyebabkan dia harus ikut ke fi'il sebelumnya jadi selama disambung dengan wawu akan selalu ikut isimnya sudah uh, bukan mengikuti isimnya dia mengikuti fi'ilnya Oh, iya. Jadi ketika ada wawu ini, waw ini yang mempengaruhi eh, kata setelahnya. Waw ini sebagai penghubung kata pertama dan kata berikutnya. Kata berikutnya ketika disambung dengan waw, maka dia mengikuti kalimat yang disebutkan sebelum waw. Oh. Nah, paham tuh? Baik. Nah. Jazakallah khairan. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh Nadkhul mubasharatan al-tamrin al-ashir. Kita masuk ke latihan ke-10 kawin jumala Lagi-lagi di sini perintahnya adalah kawin dari kalimat kawana yukawin kawin. Nah, bukan kawin dalam bahasa kita, bukan. Walaupun mungkin bisa jadi diambil dari kalimat ini. Bisa jadi diambil karena karena eh, kawin di sini artinya menyatukan e, dua orang menjadi keluarga. Nah, kawin di sini dan bentuklah. Nah, bentuklah. Nah, ketika orang kawin malah dia membentuk keluarga, bukankah begitu? Nah, nah kawin bukan nikah kan artinya bukan kawin, bentuklah nah kawin. nah kawin bentuklah jumalan kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimat al-atiyah kata-kata berikut nah di sini subhanallah ini sepertinya model latihan baru sepertinya akhirnya ini ya nah di sini ada kata-kata mufrodat yang antum diminta untuk dijadikan sebagai kalimat sempurna. Nah, ini ini masya Allah ini latihan ini latihan yang uh, sangat bermanfaat karena ini me mendorong kita untuk uh, mengeluarkan semua maklumat, semua pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya sehingga kita kita praktekkan di sini. Nah, ini latihan yang agak sedikit berbeda. Kalau yang lain ini sudah ada rumusnya, sudah ada contoh-contohnya. Karena di sini ada contohnya tidak? Tidak ada contohnya latihan ke-10 ini, akhi. <laughs> Tidak ada. nah, di sini memerlukan nah, di sini kalimatnya terserah antum bagaimana bentuk kalimatnya asal sahih. Nah, jika bukan terserah tapi salah, bukan. Terserah tapi harus sahih. Nah. Taib nabda min min min kaya Ridwan. Akala Ibrahim samaka. Naam, kata kerja di sini akala. Bagaimana sekarang orang sekali lagi? Akala Ibrahim samaka. Mumtaz. Tarjim? Ibrahim makan ikan. Makan ikan. ikan. Masya Allah. Hasan Tayahi. Syukuran. Masya Allah. Ini contoh yang baru saja diberikan Ahri Ridwan. Kita buka langsung Ahisan kepada para. Kita berikan luas kepada ikhwan. Baik, bagi para pendengar Rujai, kita berikan kesempatan kembali untuk tamrin yang ke-10 ini untuk antum di line telepon 0218236543. Silahkan menjawab sesuai dengan keinginan antum asal benar ya. Untuk tamrin yang ke-10 ini Anda bisa um, menjawab dengan mufradat atau kosakata yang mungkin sudah ada dan sudah dihafal atau mungkin nanti bisa melihat pada latihan-latihan sebelumnya untuk membuat satu jumlah yang sempurna yang tadi dari kata kerja, kemudian fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Ah. Taib dengan siapa Pak di mana? Abu Rizki lagi dari Karawang. Masya Allah. Masya Allah. Tepat Laras. Tepat ya Abu Rizki. Masya Allah. Silakan. Silakan dari kalimat ghasala. Nah. ar rajulu al-qamisa. Masya Allah. ar rajulu al-qamisa. Terjemahkan. Laki-laki itu telah mencuci kemeja. Naam, ahsant. Kalimat yang antum barusan buat itu uh, jumlah fi'li atau jumlah ismiyah? Jum Naam, halo? Hah, terputus. Oh, subhanallah. Baik. Mungkin satu kesempatan buat pendengar eh buat kita sudah sudah nah. studio silahkan nah. hikmat kompol qiraah hikmat qiraah eh, qiraah qiraat talibatu nah al-Qur'an mumtaz qiraat talibatu qiraat atau qiraatit talibatu qiraatit qiraatit talibatu al Qur'an. terjem uh, eh, mahasiswi para mahasiswi wanita yang membaca Al-Quran. Para mahasiswa membaca Al-Quran. Mumtaz. Baik. Ahsad. Taib. لا يعني المثال نأتي بمثل هذه مفردات نعم لا نغير يعني قرأ بقراءة أو طيب طيب شكرا لا بس إيش لا في بس هذا؟ نعم نعم، لا بس نو نو- نس نسمح له لا بس Baik, kita berikan kesempatan yang lain di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan. Masya Allah. Nah, ah, ah Abdul Wahid tolong di, dikecilkan dulu radionya, ada feedback ini. Ah, iya, iya. iya. Terima kasih Ustaz. Tafadhal ya Abdul Wahid. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Baik. Nah, yeah. jadi yang panjang hanya di sini. Iya, Wahid. Baik, Radas. Nah, Fadal, kalimat kata, Sarah. Kata, Pak. Kata bal mudarrisu ad-darsa. Nah, masya Allah. Terjemahkan ah Abdul Wahid. Uh, mudarris atau guru telah menulis pelajaran. Mumtaz, masya Allah. Kalimat yang antum buat tadi sebentar. Antum ya. kalimat antum buat tadi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukuran ah Abdul Wahid, jazakallah khair. Afwan, wajadakum wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, kita angkat kembali di belakang uh, Pak Abdul Wahid di 8236543 dan mungkin ditanyakan kedudukan masing-masing. Nah, kosakata nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Ibu Masito di Lenteng. Ibu Masito. Iya. Nah, silakan Ibu Masito. Nah, Pak dor kata kerja doroba. Kata kerja doroba. Hmm, dia masukkan dalam kalimat sempurna. Doroba Doroba ar-rajulu al-hayyata. Naam, doroba ar-rajulu al-hayyata. Terjemahkan, Umu. Anak laki itu memukul ular. Anak laki-laki itu memukul? Ular. Anak laki-laki atau arrojulu? Laki dewasa. ar laki dewasa laki laki dewasa. Nah. Tapi Umu, Umu yang sebutkan tadi adalah jumlah fi'liyah. Alisa kadari? Jumlah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'ilnya itu terdiri dari uh, fi'il, fa'il, dan uh, jika ada tambahan maf'ul lebih. Tolong ini. Ainal fa'il Ar-rajulu Wal maf'ul bih? Uh, eh, al hayata. Al hayata. Baik. Syukran ummu Masyita. Jazakallahu khair. Uh, Pak Ustaz, ada pertanyaan? Saya mau Ya. apa tadi? Ah, lupa. Nanti kalau sudah ingat ditanyakan, silakan. Nah. Baik. Ya udah. Ya jazakallah khair pada mau masih toh di Jakarta, Menteng. Nah. kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya di 0218236543 masih ada beberapa kosakata di tamrin yang ke-10 ini Anda bisa menjawabnya. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Tayyib terputus kembali. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar Ojo untuk uh, bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung pada tamrin yang ke-10 Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Abu Saifullah di Jati Padang Pak Seminggu. Masya Allah. Ah. Nah, hari ini pendengarnya dari berbagai tempat ini, Masya Allah. Kaifa Abu Saifullah? Uh, eh, Masya Allah. Tafadhal Abu Saifullah. Antum tahu batas akhir tadi? dakhala. Dakhala. Nah, antum bisa jawab dua bakara dan faraja? Uh, eh, insyaallah. Baik, nah, Dakhala Ahmadu al-madrasata. Masya Allah. Dakhala Ahmadu al-madrasata. Naam. Terjemahkan? Masuk ke sekolah. Masuk ke sekolah. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Mengapa jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah? Uh, karena uh, apa? Dimulai dengan? Dimulai dengan Fi'il yaitu dakhala. Dakhala. Tolong jelaskan mana yang ada dalam kalimat yang tersebutkan tadi. Fa'il Ahmadu. Ahmadu. Maf'ul bihnya adalah al madrasata. Baik, syukuran. Silakan kalimat berikutnya. khar Kharaja Ahmadu Ahmad lagi? Antum suka suka Ahmad seperti itu. Lepas. Kharaja Ahmadu Al-Fasla. Al-Fasla. Masya Allah. Kharaja Ahmadu dari kelas. Ada yang kurang sepertinya. Fatlah. Ada yang kurang sepertinya kalimatnya. Minal fatlah. Hmm? Minal min fatlah. Minal, minal Fasli. Ya minal fatlah. Nah, karena min adalah harfu harfu jar. Harfu jar. Nah, antum paham tadi Nah. Sekali lagi, ada Haraja Ahmadu minal fasli. Nah, nonton terjemahkan. Uh, Ahmad telah keluar dari kelas. Mumtaz. Syukur. Jazakallah khair. Wa Baik, bisa khair udah Abu Saifullah. <clears throat> nah. Kita angkat kembali di belakang Abu Saifullah Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Baik, saya terputus atau kesempatan kembali mungkin saja ya, di nah. studio. Fadhil silakan. Siapa yang sudah siap? Hafizah. Ma mana Hafizah sebelumnya? Hafal. Hafal, mumtaz. Hafizah الطلاب كتب القرآن Al-Quran atau Al-Kitabah, sahih, Al-Kitabah. Nah, kalimat kitab kalau pakai alif lam anak, ma- eh, bisa berarti maknanya Al-Quran. Nah, hafizah apa tadi at-tulabu atau حفظ الطلاب Al-Quran atau Kitabullahi. Masya Allah. Nah, ma mana eh, terjem awalan? eh, telah hafal para murid Al-Quran. Muntaz, ahsant. Satu lagi, syaribah. Siapa? Syaribah. Satu lagi. Fadhah, Ridwan. Syaribah. Sahal insyaAllah. Syaribat tullabu al-asira. Al-asira. Syaribat tulabu al-asira. Terjem. Para mahasiswa itu minum jus. Minum jus. Masya Allah. Al-asir jus. Muntaz. Nah. Mumtaz. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar di 823 6543. Baik, kita angkat yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Hamidah di Bekasi. Masyaallah. Ah, Kaifa Abu Hamidah? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Hamidah. Ah, antum eh, khitamul misk insyaallah malam malam ini. Nah, tafadhal. Fahiman dan sami'a. Abu Hamidah? Terputus. Allah, Abu Hamidah, afwan jiddan. Iya. Anda bisa menghubungi kembali. Silahkan di 0218236543. Kita serahkan Fahima dan Samia kepada ikhwan di studio. Hikmat, Fahimah. Hikmat. Fahima. Fahima. Al-Talibat. Uh, Al-Talibat terus antum nih. Jangan-jangan <laughs> Ustaz. Al-Mudarrisu fahimu ad-darsa. Sekali lagi. Al-Mudarrisu, masya Allah. Ya'ti bil jadid. Al-Mudarrisu fahima atau fahimu fahimu al-mudarrisu al-mudarrisu al-mudarrisuna al-mudarrisuna fahimu ad-darsa mumtaz al-mudarrisuna fahimu ad-darsa nah hikmat tahu kan cuma tadi agak sedikit terganggu tadi konsentrasinya na'am al-mudarrisuna fahimu ad-darsa mengapa fahimu bukan fahima ya, ya. tolong jelaskan karena berada setelah ah, isim jamak jama. mumtaz nah satu lagi nah fadhil ya هذا رضوان ما شاء طيب. الله لا بس نقطة لرضوان يا أخي لا بس تفضل نعم سمع المصلون الآذان أعيد مرة أخرى سمع المصلون سمعوا ولا سمع سمع المصلون الأذان ممتاز سمع المصلون الأذان ترجم para orang-orang yang salat itu sudah mendengar azan. Mumtaz. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Khitamul misk hadhihi lailah. Khitamul misk. Tapi uh, eh, mas sebenarnya masih ada satu latihan lagi, tapi karena waktu sudah melewati dari yang kita jadwalkan, dan saya lihat uh, eh, jemaah latihan sebelas ini perlu penjelasan yang kita akan perinci di pertemuan ke depan, insya Allah, agar tidak tidak terputus. Nah, ada pertanyaan dari SNS atau tidak ada? Iya. Tapi ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita, saya berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab ini apakah uh, dalam pengucapan atau pelafalan bahasa Arab mengikuti juga kaidah-kaidah tajwid yang uh, sebagaimana yang kita ketahui? Beberapa kita gunakan, beberapa kita gunakan. Tapi ada juga beberapa yang tidak diperhatikan, seperti misalnya uh, panjang antara mat tobi dengan misalnya dengan mat wajib mutasil atau mat jais munfasil. Kalau dalam baca quran kita kenal kalau mat tobi hanya dua harakat. Tapi kalau mat wajib mutasil, wajib harus 4 sampai 6 harakat sebagaimana penjelasan para ulama tajwid. Adapun dalam bahasa Arab ini tidak diperhatikan e, beda panjang antara mat tabi dengan mat wajib atau mat jaiz munfasil. Hanya saja memang ada beberapa kaidah tetap harus diperhatikan. Di antaranya kaidah uh, al-qalqalah kemudian juga al-makharijul huruf yang paling penting, makharijul huruf karena harus keluar daripada makharijnya. Kalau tidak maka akan merubah makna. Begitu pula diperhatikan ini pendek ini panjang, tetap diperhatikan. Jadi jangan sampai salah panjang dan pendeknya. Walaupun tidak diperhatikan ini panjangnya dua, panjangnya empat, tidak diperhatikan itu, tapi tetap diperhatikan ini pendek ini panjang. Maka jangan jangan katakan jamal kalau ini mengatakan jamal. Kalau ini mengatakan jamal maka jangan dipanjangkan jamal karena maknanya akan jadi beda. Kalau jamal ma'ruf sudah kita kenal artinya jamal kalau pendek unta. Tapi kalau kita panjangkan jaman, maka sudah berubah namanya 100% menjadi indah. Indah atau bagus. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ya, demikian kita bahas pada kesempatan malam ini dan lagi-lagi kita belum menyelesaikan ad-darsul khamis. Tidak apa-apa. Karena latihan-latihan memang pantas untuk dijelaskan lebih rinci <clears throat> dan diberikan kesempatan yang luas bagi antum baik ya, ikhwan maupun ikhwat di rumah maupun di studio supaya kaidah masul ini lebih tertanam dalam uh, ingatan kita dan ini insya Allah akan bermanfaat untuk pelajaran berikutnya. Demikian, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika salah maka datang dari saya pribadi dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.